Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih seputar pembahasan masalah apa? Masalah kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan dan kedua-duanya adalah kanan bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang boleh menanyakan bagaimana sih bentuknya, kayak apa tangannya. Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang jelas ahlu sunnati wal jamaah kaum muslimun secara keumuman seharusnya dan wajib untuk mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Cuma tangannya bagaimana? Kayak apa? Wallahu a'lam. Tangan yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa qaulun Nadim rahimahullah. Ini kemarin kita baca ya. Nah, barakallahu fikum. Wa qauluhu wa qad dan ucapan beliau wa qad di dalam matan itu kan disebutkan wa qad yunkirul jahmiyyu aidan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadini tanfahu. Di situ apa wa qad. Nah, qad di sini apa? Qad di sini. Kembali ke masalah nahwu yang sudah pernah belajar nahwu alhamdulillah yang belum belum pernah belajar ilmu nahwu bahasa Arab sabar. Karena qad ini nah maknanya macam-macam. Kita lihat. Wa qalu qad hadhihi litahqiq. Qad di sini fungsinya tahqiq, artinya benar-benar terjadi. Paham ya? Padahal masuk pada fi'il mudhari. Sedangkan kaidahnya kalau qad itu masuk pada fi'il mudhari, imam menunjukkan dua perkara. Imam taklil atau taksir menunjukkan banyaknya suatu perkara atau perbuatan atau sedikitnya suatu perbuatan. Tapi terkadang maknanya tahqiq walaupun masuk dalam fi'il mudhari' kita lihat ini. Hadhihi tahqiq qad di sini walaupun masuk pada fi'il mudhari' qad yunkiru itu maknanya tahqiq. Misal contohnya qad qamatish shalah ini kalau fi'il madhi. Ini kalau fi'il madhi ya. Kalau fi'il mudhari' juga bisa. Qad ya'lamullah apa artinya? Sungguh Allah Taala mengetahui. Bukan betapa banyak Allah Taala mengetahui. Sedikit sekali Allah Taala mengetahui, tapi sungguh-sungguh Allah Taala mengetahui. Tahqiq. Qad qamatis shalah, sungguh salat telah ditegakkan. Sudah salat atau belum ini? Ada dua makna. Ada dua makna ya. Kalau antum mengucapkan qad qamatis shalah, sungguh Naam waktu salat telah ditegakkan atau sungguh salat telah ditegakkan setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Antum ngomongnya qad qamatis shalah berarti tahqiq. Sungguh salat telah ditegakkan. Tapi kalau baru komat, Allahu akbar Allahu akbar ila akhirnya baru komat, kemudian atau mengatakan kau komat salah. Apa artinya berarti takrib. Sungguh waktu solat atau sungguh solat akan ditegakkan. Paham ya? Nam sungguh waktu solat sudah dekat untuk ditegakkan. Takrib. Paham maksudnya ya? nam seperti itu. Semuanya dibahas dalam ilmu nahwu. Wa minhu qaulu ta'ala di antaranya juga adalah firman Allah taala, "Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu" innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu ini ucapan siapa ini orang-orang Yahud orang-orang Yahud itu ucapannya lancangnya bukan main berani mengkritik Allah Subhanahu wa taala terkadang mengatakan tangannya terbelenggu tangan Allah taala terbelenggu nah ini malah ngomong apa Allah taala itu fakir katanya kita yang kaya gayanya orang-orang Yahud padahal mereka miskin enggak miskin. Kita semuanya miskin, hamba-hamba yang fukara yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila wallahu wal hamid." Wahai segenap manusia, kalian semuanya itu adalah hamba-hamba yang fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala adalah apa? yang maha kaya dan terpuji. Jadi kita semuanya apa? Masih dikatakan fakir. Nah, ini orang Yahud malah mengatakan apa? Sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala fakir dan kita adalah kaya. Ini ucapan siapa tadi? Orang-orang Yahud. Sanaktubu ma qalu. Kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan. Wa qatalahumul anbiya dan perbuatan membunuh para nabi. Karena orang Yahudi terkenal membunuh para nabi gitu loh. Paham ya? Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Qad ta'ti li tahqiq. Qad itu terkadang datang dalam bentuk apa maknanya tahqiq. Artinya benar-benar terjadi. Wa huwa al Muraduhuna. Ini yang diinginkan di di apa? Di dalam pantun ini. Wa ta'ti li taqlil. Dan terkadang qad itu maknanya taklil, sedikit, menunjukkan sesuatu yang sedikit. Misal contohnya perhatikan baik-baik. Qad yajudul bakhil. Naam, hadhihi litaklil. Perhatikan baik-baik ini. Sungguh, eh? Naam, qad di sini ngartikannya apa? Ngartikannya bukan sungguh lagi tapi sedikit sekali orang yang pelit itu dermawan. Orang pelit dermawan sedikit, tapi ada enggak? Ada tapi sedikit. Oleh karena itu apa pantunnya? Naam, khudil qalila minal bakhili wa dhummahu innal qalila minal bakhili katsiru. Artinya apa? Ambillah sesuatu yang sedikit dari orang yang pelit tadi dan pegang erat-erat. Kalau ada orang pelit ngasih sudah diambil, dipegang erat-erat. Kenapa? Karena pemberian yang sedikit itu menurut orang yang pelit banyak. Paham ya? Ya enggak? Menurut orang yang pelit kalau yang namanya pemberian walaupun sedikit itu banyak sekali gitu loh. Jadi kalau ngasih sudah diambil aja. Khudil qalila minal bakhili wa dhummahu innal qalila minal bakhili katsiru. Sesungguhnya sesuatu yang sedikit dari orang yang pelit itu banyak sekali. Dan kalau enggak segera antum ambil berubah pikiran nanti. Paham ya? Eh, mau ngasih 5 ribu, ini 5 ribu. Mah enggak jadilah. Paham ya? Hati-hati kalau fikum maksudnya hindari Naam sifat-sifat kikir, pelit itu hindari para kalau fikum. Naam. Terus kita berupaya semaksimal mungkin menjadi orang-orang dermawan. Dermawan itu macam-macam, enggak harus dengan uang, enggak harus dengan harta. Sedekah itu macam-macam sarananya, enggak harus dengan uang, enggak harus dengan harta. Ucapan yang baik pun sedekah. Al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik sedekah. Jadi kalau antum mau sedekah, mana enggak punya uang, enggak bisa sedekah, itu omong kosong. Paham ya? Sedekah itu walaupun enggak punya uang pun bisa. Ucapan yang baik yang jujur. Paham ya? Naam, jangan bohong. Jujur ucapan yang termasuk sedekah. Ucapan yang baik itu sedekah. Naam barakallahu fikum. Itu di antara apa? Di antara faedah mengenai bahwasanya al-bakhilu yaitu pelit termasuk sifat yang tercela. Sebab binasanya umat-umat sebelum kita di antaranya apa? Pelit. Dalilnya sabda Rasulullah SAW wataki da'watal madlum atau yang itu wataku dulma. fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wataku shuha. fa inna shuha ahlaka mankana kana qablakum atau kama qala Nabi SAW. artinya apa Berhati-hatilah dengan kedoliman. Karena kedoliman itu adalah kegelapan nanti dari kiamat. Dan berhati-hatilah kalian dengan asyuh. Asyuh itu adalah na'barakallahu fikum syadidul bukhl. Yaitu pelit yang sangat sekali. Nah, kenapa? Karena umat-umat sebelum kalian dibinasakan sebabnya karena pelit. Nah, barakallahu fikum. Jadi, semaksimal mungkin kita berupaya menjadi orang dermawan. Paham ya? Enggak perlu kita misalkan nah minta-minta kepada saudara kita, enggak perlu nunggu dia minta, kita sudah ngasih duluan. Paham ya? minta dikit dong. Nah, jangan. Paham ya? Enggak nunggu, enggak usah nunggu. Dia sebelum minta kita ngasih. Paham ya? Kalau mau ngasih. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi hindari minta-minta. Walaupun sedikit hindari minta-minta. Minta Indomie hindari. Paham ya? Indomie masing-masing punya ya dimasak. Paham ya? Contohnya seperti itu enggak perlu Karena minta sedikit. Paham ya? Itu jangan hindari. Karena kita ingatkan kan, kalau kecilnya sudah terbiasa minta indomie, minta makanan, minta-minta terbiasa seperti itu, kalau besar nanti nggak diberikan taufik, yang diminta apa? dana. Nah, minta dana sana kemari. Allah musta'an hindari barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir, wahyahuna satu taklil. Dan di sini, kod di sini bukan untuk taklil, tapi inna hiya litahqiq. Tapi maknanya apa? Tahqiq walaupun masuk pada fi'il mudhari. Artinya berarti bagaimana? Sungguh orang-orang Jahmiyah itu mengingkari gitu loh. Orang-orang Jahmiyah mengingkari Eh, mengingkari apa? Tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Karena fi qouli ta'ala qad Allah mu'awwiqin. Sungguh Allah taala mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi kalian. Hadhil tahqiq. Ini ditahqiq sini. Bukan apa? Bukan betapa banyak Allah taala mengetahui. Sedikit sekali Allah taala mengetahui, tapi sungguh Allah taala mengetahui. Qauluhu aidan ucapan aidan di sini, ai kama angkara ru'yatallahi azza wajal, sebagaimana orang-orang Jahmiyah mengingkari ru'yah Eh, mengingkari Allah Taala itu bisa dilihat. Kata mereka nggak bisa. Orang Jahmiyah mengatakan nggak bisa dilihat di dunia, nggak bisa juga di akhirat seperti Mu'tazilah. Kalau orang Sufiyah mengatakan apa Sufiyah? Ustama? Ayo eh, Allah Taala bisa dilihat di dunia katanya. Engkau melihat aku ya Allah itu katanya. Allah musta'an, sangat berbahaya sekali. Eh, Maafil fil jubah illallah katanya. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Ini pemikiran-pemikiran yang berbahaya sekali. Al-hululiyah al-ittihadiyah. Mustaan. Fa innahu aidan yunkiru isbatal yadaini lillahi azza wajalla maka orang Jahmiyah tersebut juga mengingkari tentang penetapan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala lahu sifatun dzatiyah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu sifat yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat terbagi menjadi berapa kemarin? Menjadi dua, sifat dzatiyah sama sifat apa? Fi'liyah. Sifat dzatiyah itu sifat yang senantiasa terus-menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat fi'liyah adalah sifat yang ada keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika menghendaki melakukan, melakukan. Jika tidak, tidak. Apa maksudnya ya? Seperti nuzul turun, seperti berbicara. Itu sifat apa? Fi'liyah. Walaupun secara per individu juga dzatiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala turun ataukah enggak turun, berbicara ataukah tidak, tetap disifati dengan berbicara. Tetap disifati dengan turun. Tapi kalau manusia bagaimana? Dia kalau manusia dikatakan turun kalau sudah Orang itu dikatakan turun kalau sudah apa? Kalau sudah turun. Paham ya? Kalau belum turun nggak dikatakan turun dia. Itu kalau manusia. Paham ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala turun apakah tidak, berbicara ataukah enggak karena sifat fi'ilnya tadi ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifati dengan apa? Turun dan juga berbicara. Karena apa? Zatiah juga. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala walaupun dilihat dari apa? Nah, per individunya, nah perbuatan tersebut bisa fi'ilnya, tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala al-yadain wal wajh wal qadamain wal asabi' seperti kedua tangan, wajah, kedua telapak, nah kedua telapak kaki, kemudian jari jemari. Walau sifatun fi'liyatun dan Allah Taala juga memiliki sifat fi'liyah misal nuzul, turun. Kapan turunnya Allah Taala Abdurrahman? Kapan Allah Taala turun ke langit dunia? Seperti ke malam awal atau pertengahan? Terakhir, seperti ke malam terakhir turun ke langit dunia, bangun. Paham ya? Adzan pertama itu dikumandangkan langsung bismillah, bangun. Paham ya? Nam selimut-selimut langsung dibuka ke belakang wudu salat. Paham ya? Qiyamul lail. Nah, barakallahu fikum. Kalau misalkan mampu panjang silakan tafadhol. Kalau misalkan mampu panjang ya semampunya. Yang penting qiyamul lail jangan dilupakan. Paham ya? Nah, kalau enggak mampu banyak rokaat tiga rokaat dua rokaat salam tutup dengan satu rokaat witir. Paham ya? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah wa an-nar atau doa-doa yang lainnya. Nah, barakallahu fikum yang jelas, na'am waktu-waktu tersebut waktu dikabulkannya doa. Diberi tiga jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Jika berdoa dikabulkan. Jika minta ampunan diampuni. Jika meminta diberi tiga jaminan, sepertiga malam terakhir. Tidak terulang dalam sehari semalam dua kali se sekali toh seperti malam terakhir. Oleh karena itu jangan terluputkan barakallahu fikum, hidupkan rumah-rumah kita. Maksudnya walaupun lampunya nggak hidup pun tapi orangnya hidup. Paham ya? seperti malam terakhir tersebut untuk melakukan qiyamul lail, ibadah yang sangat mulia. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya wal istiwa dan juga istiwa. Istiwa itu beristiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal asistawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsh al-'ulu wal istiqrar. Meninggi dan menetap di atas arsh. Bagaimana istiwanya? Wallahu a'lam. Itu jawaban yang paling selamat sudah. Gak usah banyak bicara. Masa sih, masa sih, masa sih. Itu semuanya ada ilmu filsafat. Paham ya? Yang suka membayang-bayangkan bagaimana turunnya ya, bagaimana tangannya ya, bagaimana istiwanya itu pikiran-pikiran yang apa? Yang sumbernya dari iblis laknatullah alaih. Hati-hati. Yang ujung-ujungnya apa? eh, ujung-ujungnya nanti bekerja sama dengan pemikiran-pemikiran ahlu kalam, filsafat. Ilmu filsafat, walaupun dia sampai doktor LC pun jurusan filsafat itu membuat orang bingung biasanya. Paham ya? Karena sebagaimana para ulama telah menyebutkan yang namanya ilmu filsafat itu ilmu yang bagaimana? Naam, la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Ilmu yang tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus, yang haus semakin haus dan ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, yang sakit semakin parah. Semakin parah ilmu filsafat itu. Paham ya? Dulu sebelum Allah Taala itu apa ya? Dipikir kuan, wajang lebar. Akhirnya dia apa? Selama 40 hari nggak pernah sholat. Wah, ngurung diri kamar. Keluar dari kamar ngaku apa? Imam Mahdi. Allah musta'an. Jadi parah seperti itu. Parah ya? Allah musta'an. Wal kalam dan juga sifat al-kalam berbicara wal khalq dan juga sifat menciptakan. Nasallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.